Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Buya yang kami hormati, apakah hukum itu bisa disesuaikan dengan zaman? Masalahnya banyak sekali zaman dulu hukum-hukum itu haram, tapi sekarang hampir tidak ada yang mengharapkan. Apa memang betul itu tidak haram? Contoh seperti zaman dulu, maksud zaman dulu sekitar tahun 80-an kurang lebihnya yaitu televisi hukumnya haram. Tapi zaman sekarang hampir tidak ada kiai yang gak punya televisi. Zaman dulu hukumnya celana panjang haram dipakai oleh wanita. Tapi zaman sekarang menjadi busana muslimah. Aneh zaman dulu kalau ada wanita pakai celana panjang. Zaman dulu mewanti wanti kiai itu mengharumkan deket-deket dengan bank. Apalagi sampai jatuh pinjam, simpan pinjam. Tapi zaman sekarang susah, rasanya susah sekali kalau tidak ada hubungan dengan bank. Zaman dulu hukumnya apa musik itu hukum didengarkan kalau alat musiknya lebih dari genjring, bukan sekadar genjring gitu. Zaman sekarang eh, hampir tidak ada tidak bisa dibedakan antara solawatan dengan dangdutan. Alat musiknya itu hampir sama bahkan di dalam ada hadis menerangkan bahwa siapa orang yang suka mendengarkan musik di dunianya maka nanti di akhirat tidak bisa mendengarkan musik surga kesimpulannya seperti apa musik yang boleh didengar menurut syariat agama dan hadis tersebut sejauh mana keterangannya biar tidak salah menurut melanggar syariat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Hukum itu ada yang berubah dan ada yang tidak berubah. Yang tidak berubah namanya tawabit. Al-thawabit itu yang datang dengan dalil yang sudah qat'i, qat'iyud dalalati dan qat'iul wurudi. Yang jalid dalilnya sudah jelas pasti dari Al-Quran atau riwayat-riwayat yang mutawatir, atau sudah menjadi kesepakatan para ulama. Jadi ada thawabit yang nggak bisa berubah. Contoh, zina disebutkan dalam Al-Quran. Riba disebutkan Al-Quran dan hadis Nabi. Menyekutukan Allah disebutkan oleh Al-Quran dan hadis Nabi. Mencuri haram. Semuanya dosa-dosa yang sudah dinas itu adalah thawabit, tidak bisa berubah. Sampai kapanpun tidak bisa berubah. Yang namanya zina, zina. Homo tetap Makanya kalau orang mulai merubah yang namanya sawabit, sesuatu yang sudah tetap ini, ini rusak sehingga muncul akhir zaman katanya ada orang memperkenankan homo menikah, lesbi nikah, ini kan kacau. Dia kebablasan menganggap bahasanya al-hukum itu ya taghayyar akan berubah bi taghayyuril azminati wal amkinati. Hukum itu akan berubah karena perbedaan zaman dan tempat. Hukum di Hadramut tidak tidak sama dengan hukum di sini katanya begitu. Hukum di Mekah tidak sama dengan karena tempat yang berbeda hukum berbeda. Ini kebablasan itu adalah di dalam hal mutaghayyirat. Sesuatu yang memang berubah-ubah. Yang dalilnya tidak qat'iyud di qat'il wurudi artinya mungkin berubah. Jadi berubah. Jadi ini ada hal-hal yang bisa berubah. Tapi yang tidak bisa berubah ada namanya thawabit. Ada contoh sesuatu yang yang bisa berubah-ubah yaitu tentang hukum-hukum yang berubah-ubah yang di situ terdapat perbedaan para ulama lihat kenapa ulama satu dengan yang lain berbeda namanya urusan khilafiyah kalau sudah urusan khilafiyah itu dia bisa berubah-ubah jangankan kok berbeda zaman satu masa pun beda otak cara memahami Al-Quran bisa berbeda bagaimana beda zaman sehingga ulama hari ini berkenaan dengan hal ini bisa berbeda dengan ulama sebelumnya. Kadang sama-sama ulama pada masa yang sama, di tempat yang sama, ada perbedaan. Antara ulama yang satu dengan yang lainnya. Ibnu Hajar dengan Imam Romli. Gurunya sama bahkan. Ternyata ada perbedaan. Ini adalah berkenaan dengan hal-hal yang suka berubah-rubah. Dan pengharaman itu jika tidak dari thawabit sesuatu yang pasti tidak akan berubah-rubah, itu biasanya haramnya bukan haram zati. Kalau pun ada haram berarti sesuatu yang ada khilaf di dalamnya. Contohnya bagaimana hukum televisi. Televisi pada dasarnya adalah benda mati yang kemudian digabungkan dengan listrik keluar gambar. Dan gambar itu dihubungkan dengan kanal-kanal tertentu. Tapi kalau televisi hanya untuk muter video islami untuk untuk mm, sekedar ceramah kayak begini mutlak halal ya. Di belakang ada TV. Di pondok ada TV. Tapi TV-nya nggak pernah diputar, hanya untuk Ahad pagi sama Sabtu pagi. Nah, jadi di sini tidak ada televisi kalau tadi ya. Di sini nggak ada televisi untuk untuk kenal TV-TV itu nggak ada. Jadi ada televisi buahnya itu bu atas televisi, televisi, televisi hanya untuk pengajian. Setelah pengajian ditutup itu selesai. Apakah dikatakan haram TV ini? Tidak mungkin dikatakan haram. Ya. Jadi yang menjadikan haram ibu bukan zat televisinya. Yang menjadikan haram adalah isinya apa. Makanya berubah. Nah kalau televisi nanti ibu masuk ke negara yang sangat islami, nggak ada macam-macam hukumnya berbeda tapi kalau ngaco haram jadi begitu ini pahamnya jadi perbedaan tempat itu menjadikan perbedaan hukum sesuatu hal yang semacam ini tapi kalau televisi di sebuah pondok pesantren hanya untuk mengenalkan tentang keislaman cara berwudhu belajar yang ini nggak ada masalah atau ada kanal atau ada eh, channel yang kanal-kanal yang bagus dakwah dari pagi hingga sore tapi yang benar akidahnya bukan akidah yang rusak Bahkan pengajian pun bisa haram loh, Bu. Lah, kok ada pengajian haram? Oh iya, pengajian yang ngaco itu. Ngajak perang terus. Ngajak musuhin Nabi, maulid haram bid'ah. Nah, ini nggak boleh dengar pengajian nggak semacam itu. TV-nya jadi haram tuh. Jadi yang menjadikan haram adalah bukan zatnya televisi itu benda mati. Sama pisau. Pisau di tangannya si A halal, tapi di tangan si B haram. Saya menjual pisau, dia disebut dengan lebih terfikir, ya. Menjual pisau itu adalah hukumnya mubah pada dasarnya tapi bisa menjadi haram. Kenapa? Ada orang matanya merah mau bunuh orang. Saya Pak beli pisaunya, Pak. Tidak boleh saya menjual pisau kepada orang yang mau membunuh. Lihat, pada hukumnya pisau ini. Jadi, hukum itu berbeda-beda. Selagi itu bukan hukum yang kot'i tadi, hukum tawabit tadi, maka bisa berubah-ubah karena keadaannya. Ada pun masalah pakai baju dan sebagainya, ketahuilah. Ada biasanya adat berperan. Adat itu berperan. Dan sebaik-baik adat adalah yang sesuai dengan syariat. Adat negeri Arab, subhanallah. Hadramut menutup aurat bagi wanita dengan cadarnya adalah adat yang sesuai dengan syariat. Sehingga budaya rasa malu hidup betul di sana. Akan tapi hukum di sana beda dengan hukum yang ada di sini. Kalau ibu-ibu di Yaman di sana, buka wajah saja dianggap sebagai sesuatu yang tidak baik. Seperti perempuan murahan. Seperti kalau di negeri kita buka paha kayak begitu mungkin. Karena apa? Aib. Kelihatan wajahnya saja aib. Karena apa? Lingkungan-lingkungan martabat seperti itu. Tapi kalau di negeri kita sudah cukup, nggak ada masalah yang semacam ini. Karena ini masalah khilaf. Nah ini karena masalah khilaf, muncullah perbedaan. Kalau di Hadramut semuanya pakai. Anak Indonesia pun kalau sudah masuk Hadramut, langsung pakai kadar semuanya. Karena menyesuaikan dengan tempat tersebut. Apakah? Bagaimana kok berbeda? Di sana begini, di sana begitu. Lah karena ini bukan masalah, masalah qat'iyah. Akan tapi masalah menutup yang koti adalah nih. Di Hadramut nutup paha wajib di sini tetap wajib. Nutup dada wajib di sini tetap wajib. Nutup rambut wajib di sini tetap wajib. nah kalau ini hal-hal yang semacam ini dirubah, tiba-tiba ada orang berfatwa nggak pakai jilbab adalah nggak apa-apa. Lah ini sepleset dia. Nggak ada perbedaan dari zaman dulu sampai sekarang menutup rambut hukumnya wa, wajib. Biarpun fatwa siapapun itu adalah salah yang mengatakan tidak wajib. Sebab ini adalah aurat aurat. Biarpun gelar kiai hajinya double 6 tetap salah itu fatwa. Kan begitu. Kiai haji, kiai haji, kiai haji, profesor, profesor, doktor, doktor, double. Nah, tetap salah karena ini tawabit sudah dijelaskan. Ulama bersepakat ijma bahwa rambut adalah aurat. Tidak boleh dibuka. Makanya biarpun ada orang kiai yang double 6 profesornya double berapa kalau mengatakan bahasanya rambut adalah jilbab tidak wajib itu jelas fatwa yang salah Nah ini bukan karena perbedaan zaman. Lah ini no, dia merubah perbedaan zaman, perbedaan zaman. Ha? Jadi sama mengucapkan selamat Natal adalah tidak diperkenankan dari masa ke masa. Tidak boleh berubah hanya karena pergaulan ini ya. Enggak boleh. Adapun masalah musik yang disampaikan ibu adalah hadis yang hadis masalah alat musik hanya satu tok yang hadis sahih. Riwayat Imam Bukhari rahimahullah taala bukan seperti ancaman masuk neraka, ada sayati ala ummati yuhilluna al-khirra wal khamra wal ma'azif dalam riwayat lain al-hariro. Akan datang suatu ketika pada umatku yang mereka itu menghalalkan haram, al khamr. Hadis sahih ini. Biarpun Imam Ibnu Hazm dari madhab Allah ini tidak mengatakan hadis ini sahih. Sehingga kalau madhabnya zahir lebih luas masalah urusan alat musik. Jadi satu-satunya dalil tentang alat musik bukan yang disampaikan ibu. Yang mendengarkan alat musik di dunia nanti di neraka, di, surga, di akhirat tidak mendengarkan itu adalah tidak. Tidak benar. Riwayat yang sahih satu-satunya adalah riwayat dari Imam Bukhari yang menceritakan bahasanya akan tiba suatu masa nanti ada manusia-manusia menghalalkan khomer. al khomro Kalau menghalalkan khomer, hati-hati. Yang menghalalkan khomer. Wal hirra. Hir itu adalah, mohon maaf. Kemaluan yang dijual. Zina maksudnya. Perzinaan. Menghalalkan perzinaan. al hirra al-hirra al-khamra wal-hirra dalam riwayat wal-harira cuman ini adalah riwayat lain bukan disebutkan di sini al-hirra wal-khamra wal-ma'azif tiga al-hir al-khamra al-hirra wal-khamra wal-ma'azif Allah akan datang suatu ketika manusia-manusia menghalalkan zina menghalalkan khamr dan ma'azif Ma'azif ini alat-alat yang membuat orang lalai. Hanya hadis satu ini dan ini sahih benar. Hadis ini sahih. Akan tapi bagaimana penjelentrehan tentang hadis ini? Kalau ada seorang hamba yang katanya dia beriman kepada Allah lalu berkata bahwasanya zina itu halal, hukumnya murtad jelas. Murtad. Atau khomer itu halal, murtad. Karena khomer diharamkan oleh Al-Qur'an, juga zina diharamkan oleh Al-Qur'an. Cuman yang namanya ma'azif ini lihat Apakah ada Al-Quran melarang ma'azif? Apakah ada riwayat dari Nabi yang mengharamkan ma'azif? Tidak ditemukan. Akan tapi kenapa ma'azif ditempelkan di sini, diikutkan di sini? Ulama membahas, mereka orang-orang cerdas. Ma'azif ini adalah alat-alat musik yang melalaikan. Maazif itu disebut di sini bukan maazif ini disebut di sini karena umumnya orang yang berzina dan minuman keras itu diiringi dengan alat musik. Ektiron ada diikutkan. Jadi tidak ada nas yang mengkhususkan bahwasanya itu adalah haram seperti khamr. Tidak ada nas yang mengatakan itu adalah haram seperti zina, enggak ada. Makanya ma'azim ini membuka pintu luas. Lah, kemudian para ulama membahas. Kalau begitu, lihat. Kan bukan semua yang melalaikan diartikan alatul lahwi. Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan alatul lahwi. Yang namanya maazif adalah alatul lahwi, segala alat yang membuat orang lupa dan lalai. Akan tapi apakah betul semua yang melalaikan itu diharamkan? Tidak. Ada beberapa halal yang di, beberapa yang melalaikan diharamkan. Tidak semua halahu yang melalaikan diharamkan. Termasuk apa? Muda'abadun nisa'i hadis Nabi. Mencumbui istri membuat orang lupa dan lalai tidak haram. Da, darbul khaili latihan main kuda adalah juga melalaikan. Nabi tidak melarang. Asibah melalaikan. Nabi tidak melarang. ar kalau orang lagi rimaya main panah itu lihat itu juga lupa, tidak diharamkan. Bahkan semua dunia itu lahwan walaibun. Dunia ini adalah juga melalaikan dan permainan. Tapi tidak semua dosa dunia itu adalah diharam, haramkan. Jadi kalau dikatakan bahasanya yang namanya ma'azib adalah alat yang melalaikan itu diharamkan, tentu alat seperti apa? Ternyata apa? Nabi pun pernah memperkenankan seorang perempuan memukul rebana di saat bernadar ya Rasulullah ini nadar tu an adribad dufa ala ra'sika la Allah Ya Rasulullah aku bernadar untuk memukul rebana jika Allah menyelamatkanmu dan sekarang kau selamat dalam peperangan ya Rasulullah. Aku ingin memukul rebana di atas kepalamu. Nabi menjawab, "Aufi binadrika, penuhi nadarmu." Nabi tidak pernah mengizinkan sesuatu kecuali halal. Kalau haram Nabi berkata, "Haram, jangan pukul rebana." Dan bukan pernikahan waktu itu Nabi bukan nikah, kata Nabi gembira karena Nabi selamat. Nabi selamat bergembira ini. Dan memang ada hadis memukul rebana adalah untuk untuk pernikahan. Kalau ada alim menikah hafil masjid dribu alaihi bidufi. Kalau ada orang menikah, nikahnya di masjid itu paling bagus. Setelah itu tambahkan kegembiraan dan memukul rebana. Maka nah, tapi tadi ya, kejadian pada Nabi SAW memukul rebana bukan bukan waktu Nabi adalah jadi jadi pengantin. Tapi Nabi selamat Makanya ini yang dilamalkan oleh para ulama mukul rebana berkenaan dengan membaca solawat gembira dengan Nabi. Bukan satu yang salah. Baik. Jadi ternyata rebana boleh. Termasuk genderang perang boleh. Untuk memberikan semangat orang perang boleh. Padahal itu alat musik semuanya. Mizmar, jenis seruling. Diperkenankan ada sebagian dari seruling. Lih ini kan masuk ma'azib semuanya. Ternyata tidak semua alat-alat musik yang melalaikan itu diharamkan. Akan tapi seperti apa sih alat musik yang diharamkan? Maka alat musik yang diharamkan itu adalah alat musik yang menjadi da'bul fusak. Alat musik yang menjadi ciri khasnya peminum keras dan orang yang berzina. Kalau musik itu diputar kita kebayang dunia perzinaan dan minuman keras maka itu haram. Nah itu loh, makanya dakbul fusak. Bukan karena nasnya itu. Tapi kenapa kok alat musik itu diiringkan dengan yang namanya khomer minuman keras. Dan dibarengkan dengan perzinahan? Karena lihat, di tempat-tempat perzinahan dan minuman keras biasanya ibaratnya dengan musik. Lah alat musik yang di situ itu loh haram. Kemudian untuk mengatakan bagaimana tentang lagu-lagu ini perlu kita membahas lima hal isyarat dari Imam Ghazali rahimahullah dalam Adabus Sama lihat begitu cerdasnya beliau lima hal kita kalau mengatakan hukum itu halal haram dalam urusan musik harus ditinjau dengan lima hal yang pertama adalah hukumnya menyenandungkan syair Hukum menyandungkan syair seperti apa? Disepakati menyandungkan syair adalah boleh karena Nabi sendiri punya penyair namanya Hasan bin Thabit. Yang menyanjung Nabi dengan sanjungan luar biasa wa ajmala minka lam taraqattu ainu ahsanu minka lam talidin nisa'u. Syair masyhur. Dan banyak syair-syair pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tola'al badru alaina min thaniyatil wada'i dan seterusnya. Ada syair-syair pada zaman Nabi dan Nabi tidak melarang menyandungkan syair. Jadi yang pertama syair. Yang syair boleh tidak. Yang kedua, siapa yang menyenandungkannya. Biarpun syairnya salawat kepada Nabi, kalau perempuan ganjen, lenggat-lenggot, suaranya meliuk-liuk di depan laki-laki, haram. Apa salawat ini? Agidah mah bener, tapi akhlak gak bener nih. Ah, perempuan dipamerin untuk keluar suara meliuk-liuk. Sampai subhanallah suaranya. Aduh, ngeliat orangnya. Kapok tuh. Ah, sudah diejek lagi, suaranya bagus tapi orangnya jelek. Kan kan gak enak juga sudah. Memang tidak semestinya pamer suara, tidak. Suara itu lebih menggoda daripada zat. Kadang. Siapa yang menyenandungkannya? Harus benar gini. Maka wanita mulia tidak akan tidak akan pamer suara di depan kaum laki-laki. Apalagi suara yang mendayu-dayu. Memang dalam madhab kita Imam Ash-Syafi'i radhiyallahu anhu dan juga jumhur ulama selain madhab Imam Malik bahwasanya suara wanita itu bukan aurat. Kalau madhab Malik suara wanita adalah aurat. Madhab kita suara wanita bukan aurat. Akan tapi suara normal. Tapi kalau suara perempuan ganjen kemenyek, itu dilarang. Fala takhdha'na nabil qawli fayatma'a alladhi fi qalbihi maradun. Ah, kalau ngomong itu kalau dengan laki-laki itu yang wibawa. Waalaikumsalam. Yang wajar. Kalau ngomong sama suaminya, Bob, oh gimana dun? Kalau sama orang, ha, habislah. Ah, apa perempuan murah kayak begitu? Nah, di sini. Perempuan wibawa. Kalau sama laki-laki jangan tampak ganjenmu. Kalau sudah khudu' bil qaul mendayu-dayu, maka haram kita mendengarnya. Tapi kalau suara normal, tidak haram kita mendengarnya. Jelas ya? Siapa yang menyandungkannya? Di mana tempatnya? Salawat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan disenandungkan oleh Ustadz dari Al-Bahjah. Di mana? Di dalam pesta apa ini? Waduh, walhal di sebuah diskotik yang dihadiri. Waduh, ngaco ini tempat juga diharus, Kemudian kapan waktunya? Orang lagi tidur solawatan. Kemudian dibarengi dengan alat apa? Yang kelima, ini perlu rincian. Kalau alatnya haram, tidak boleh fusak, menjadi kebiasaan orang fasik. Jadi haramnya alat-alat musik yang disebut oleh para ulama bukan dari zatnya. Imam Syafi'i dalam madhab Syafi'i dirinci, alat ini enggak boleh, enggak boleh, enggak boleh, enggak boleh, enggak boleh. Karena apa? Alat ini diindikasi adalah diketahui alat ini biasa digunakan oleh orang fa fasik. Akan tapi ada kita perlu membuat satu perubahan untuk menghijrahkan. Makanya kenapa kok radioku masih ada lagu semacam ini? Untuk hijrah ibu, anggap saja itu jembatan. Pengennya nanti jamaah itu semua dengar kosidah, kosidah tok, nggak pakai alat musik tok. Cuman kalau langsung ke sana kayak ini berat banget nih. Dengar alat musik, itu adalah jembatan alat musik yang saat ini kalau musik religi lah katakanlah itu. Itu jembatan Bu ya, faham para jamaah semuanya yang pernah dengar radioku kok ada lagu-lagu itu. Itu seperti jembatan mau hijrah. Dari musik kafir murni menjadi setengah-setengah untuk keluar menjadi musik yang islami nanti. Makanya namanya jembatan jangan berhenti sampai di situ. Nanti kalau sudah sampai ibadat batas kemuliaan, kemuliaan tertentu, Anda tidak butuh lagi untuk mendengar musik-musik begitu. Menghabiskan waktu. Bahkan ada sebagian ulama tidak sempat dengar itu, tidak tahu lagu itu kayak apa. Karena apa? Dia sudah sibuk dengan berzikir dan berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini sudah pernah kita bahas masalah ini. Jadi ibu, hadis yang disebutkan ibu adalah tidak benar. Akan tapi ketahuilah bahwa satu riwayat yang benar adalah itu tadi. Ya'ti ala ummati yuhilluna al-hirra wal-hamra wal-ma'azif. Akan tapi makna ma'azif itu sendiri ulama berselisih faham. Jadi alat musik yang biasa digunakan untuk koyang pinggul dan sebagainya jelas-jelas maka itu jelas alat mukit yang ha haram akan tapi kalau sudah dikemas alat musik dan lagunya pun adalah memang untuk yang yang mengingatkan kita dalam perjuangan kemuliaan dan kebaikan dan dikemas secara khusus maka tentu akan berubah tapi ingat hidup kita bukan untuk musik hidup kita bukan untuk mu musik hidup kita bukan untuk rebana Ha? Hidup kita bukan untuk rebana, akan tapi hidup kita untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi rebana dipukul untuk menampakkan kegembiraan di dalam hati kita yang sambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.